السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتقسم النفحات وتغفر الذنوب والخطيئات والصلاة والسلام على سيد سادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin dan hadirat khususnya guru kita ad-da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan anak beliau Al-Habib Ali serta keluarga besar daripada Al-Arif Billah, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi dan para habaib kiai lain yang insyaAllah keberadaan beliau menambah keberkahan majlis kita ini. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat, ada anggota-anggota tubuh kita ini sangat berpengaruh di dalam manajemen hati. Dua anggota tubuh yang dia adalah jendela atau pintu untuk masuk ke dalam hati, yaitu yang pertama penglihatan, yang kedua pendengaran. Jadi penglihatan dan pendengaran ini adalah pintu, jendela untuk masuk ke dalam istana. Apakah istana ini indah atau buruk tergantung apa yang masuk pada keduanya. Maka dari itu kita diajarkan untuk selalu konsisten di dalam mendengarkan kebaikan-kebaikan. Apabila kebaikan sering kita dengar, maka otomatis hati kita pun akan menjadi baik. Apabila kebaikan beruntung orang yang kalau mendengar Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kalamullah mendengar dengan pendengaran Al-Quran yang mana Al-Quran akan masuk ke dalam hatinya maka hatinya akan bercahaya dengan cahaya Al-Quran beruntung seseorang yang mendengar hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berupa cahaya akan masuk ke dalam hatinya hatinya pun dipenuhi dengan cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beruntung orang yang mendengar ucapan dari para salihin karena ucapan mereka bukan sekedar ucapan ucapan para ulama yang tadi kita dengar bagaimana hebatnya mereka para ulama yang mereka telah memperbaiki diri kepada Allah yang mereka telah mengosongkan hatinya kecuali untuk Allah dan Rasulnya yang mereka sudah menjauhkan diri daripada syahwat dunia yang mereka telah jujur kepada Allah di dalam mengabdikan dirinya bangun malam meminta kepada Allah nangis untuk umat nangis untuk kebaikan umat maka dari lisan-lisan mereka masuk ke dalam pendengaran-pendengaran berapa banyak orang-orang yang hatinya keras tapi banyak mendengarkan nasihat-nasihat orang yang soleh maka hatinya pun menjadi hati yang lembut ini juga karena memang berpulang kepada pembicaranya hadirin. Kalau yang berbicara itu adalah ulama. Seperti contohnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an dan juga para ulama-ulama lainnya yang tadi berbicara di dalam kitab beliau yang beliau menasehati karena nasihat yang murni, yang ikhlas, maka sesuatu yang keluar dari hati masuknya pun ke hati. Maka dari itu, subhanallah, beruntung kalau kita ini banyak mendengar-mendengar kebaikan. Dan di sini juga berarti peringatan. Kenapa? Ingat sesuatu yang masuk ke dalam hati ini melalui pendengaran Berapa banyak pendengaran-pendengaran yang kita dengar, ternyata pendengaran itu hanyalah menggelapkan hati. Berapa banyak pendengaran-pendengaran yang kita dengar akan tetapi tambah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka hadir dalam majelis taklim ketika mereka hadir dalam majelis taklim keluar merasa dirinya paling benar merasa dirinya lebih afdol dari yang lain melalui pendengaran karena salah di dalam mencari ilmu, salah di dalam duduk dalam majelis taklimnya, tidak dididik dengan didikan ulama-ulama dahulu, maka akhirnya hancurlah agama dengan sebab pendengaran yang salah. Karena kita tahu ini hadirin ini pintu. Ini pintu pendengaran, ini pintu masuk ke dalam hati. Makanya dari dulu ulama salihin, mereka sangat menjaga anak-anak mereka. Mereka jaga jangan sampai terucap dari ucapannya atau mendengar satu-satu hal yang paling berbahaya yang mengotorkan hati sehingga masuk ke dalam hati dan menjadi racun yang busuk dan menjadikan perangainya perangai yang buruk dan kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran penglihatan hati ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka beruntung yang hadir di dalam majlis taklim seperti ini majlis taklim daripada Al Arif Billah majlis taklim yang mempunyai ikatan kuat kepada Allah Majlis taklim yang mempunyai sambungan kuat kepada warisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Majlis taklim yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita mendengar nasihat-nasihatnya kita mendengarkan untayan-untayan mutiaranya maka pendengaran ini adalah pendengaran yang kita nanti di akhirat akan bersyukur kepada Allah satu detik yang kita lalui di dalam masa majlis taklim seperti ini maka detik-detik yang akan kita banggakan di dalam kehidupan kita nanti di akhirat Begitu juga penglihatan Alhamdulillah ini semua nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tapi mata kita kita segarkan dengan melihat muslimin mata kita kita segarkan dengan melihat kebaikan dan dengan pandangan hati yang baik juga hati kita pun akan masuk kebaikan-kebaikan dari dua pintu itu dan mudah-mudahan kita semua di tempat ini menjadi orang-orang yang selalu dipelihara oleh Allah yang dijaga oleh Allah dijadikan hati kita hati yang selalu bersambung kepada para salihin yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimuliakan penglihatan kita sebagaimana Allah memuliakan penglihatan para salihin dimuliakan pendengaran-pendengaran kita sebagaimana Allah memuliakan pendengaran para salihin dan kita digabungkan bersama mereka di bawah bendera Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi amin ya rabbal alamin lebih kurangnya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh